Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa min syururi anfusina min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Yang ketiga yaitu dari kitab Hisnul Muslim beserta syarahnya setelah itu tanya jawab mengenai sirahnya dari kitab Raudatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar aman cahaya cahaya tentang sirahnya nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman al mubarakuri rahimahullahu taala kita masih berada di Ghazwatu Badr Al-Kubra, perang Badar yang terbesar yang lalu telah dibahas tentang tewasnya Abu Jahal, tokoh besar kaum kafir Quraisy. Dan insyaallah sekarang dilanjutkan dengan judul yang baru lagi yaitu Yaumal Furqan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Yaumal Furqan. Berkata penulis kitab ini Semoga Allah merahmatinya Yaumal Furqan hari pembeda Jadi perang badar Itu diberi nama juga Yaumal Furqan Itu ada di dalam surat Al-Anfal Ayat nomor 41 Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jama'an Yaitu hari pembeda Karena memang pada hari itu Dibedakan mana yang hak Mana yang botil Mana yang muslim dan mana yang kafir Beliau mengatakan Kanat hadihil ma'rakatu ma'rakatan Bainal kufri wal iman Peperangan ini adalah peperangan antara kekafiran dan keimanan. Jadi masalahnya iman atau kafir. Kalau iman bersama saya, kalau kafir musuh saya siapapun dia tanpa pandang bulu. Kafir di satu pihak, iman di satu pihak, enggak ada yang lain. Qatala fiha ar-rajulu ammahu wa abahu wa ibnahu wa akhahu wa khalahu wa adnahu. Seseorang memerangi pada peperangan ini pamannya, bapaknya, anaknya, saudaranya, paman dari pihak ibu dan kerabat-kerabatnya. Jadi ini benar-benar pembeda ya antara iman dengan kafir. Sehingga seseorang ada kalanya membunuh pamannya, membunuh bapaknya, membunuh saudaranya, membunuh anaknya dan membunuh kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Karena apa? Karena masalahnya iman atau kafir. fiha Umar عمر al-Khattab radhiyallahu taala anhu qalahu al-As bin Hisham. Di dalam peperangan ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membunuh khalnya yaitu paman dari pihak ibu, saudara ibunya yang bernama Al-As bin Hisham. Jadi pamannya sendiri dibunuh. Ini bukan bunuh paman tapi bunuh orang kafir. Karena dia berada di pihak kafir Kalau nggak dibunuh, dia membunuh Masalahnya seperti itu Kalau tidak dibunuh, dia membunuh Wa wajaha fiha Abu Bakr ibnahu Abdurrahman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melawan anaknya yang bernama Abdurrahman ketika masih berada di pihak kafir memerangi anaknya sendiri. Wa asara fiha al-muslimun al-Abbas wa huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin menawan dalam peperangan ini Al-Abbas yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ini sebenarnya tidak ingin ikut dalam peperangan ini, tapi dipaksa untuk ikut. Sebenarnya beliau nggak mau ikut, dipaksa untuk ikut. Akhirnya beliau dengan terpaksa ikut. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau kalau Abbas dibunuh. Ada beberapa orang Rasulullah nggak mau kalau mereka dibunuh karena mereka tidak ikut perang sebenarnya, tapi dipaksa. Di antaranya Abbas. Lalu ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, keluarga kami dibunuh." Lah kok enak Abbas nggak dibunuh? Keluarga kami semua dibunuh, kafir dibunuh. Sementara Abbas paman Anda kok tidak dibunuh? Lah kok enak? Lalu Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apakah paman Rasul mau dibunuh?" Lalu Umar mengatakan ya Rasulullah Biar saya penggal leher orang yang mengatakan itu Saya penggal lehernya Karena memang Abbas itu sebenarnya nggak ingin ikut perang Tapi dipaksa Akhirnya nggak dibunuh cuman ditawan aja Ditawan ya hmm. Wahakadha ingkota'at fiha silatul koroba. Demikianlah terputus pada peperangan ini silatul koroba hubungan kekerabatan Hubungan kekerabatan putus Iman teman saya, kafir musuh saya. Karena kafirnya adalah kafir harbi. Jadi di sini kita bukan memakai perasaan, tapi kita pakai dalil dan akal. Karena mereka kalau tidak diperlakukan seperti ini, mereka akan memperlakukan kaum muslimin seperti ini. Wa a'lallahu fiha kalimatul iman ala kalimatil kufri. Dan dalam peperangan ini pula Allah meninggikan kalimat iman di atas kalimat kufur. Jadi orang beriman menang La ilaha illallah Yang tegak yang menang Kekafiran kalah Wa bainal haqqi wal batil Dan Allah juga memisahkan antara yang hak dan batil Tampak semuanya Mana yang hak dan mana yang batil haqqa wa yubtilal batila Allah memenangkan yang hak dan Allah mengalahkan yang batil Fasamma dhalikal yaum بيوم الفرقان وهو يوم بدر اليوم السابع عشر min syahri ramadhan maka dinamakan hari itu dengan Yaumal Furqan, hari pembeda. Pembeda antara kekafiran dengan keimanan, pembeda antara hak dan batil yaitu perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 dari bulan Ramadhan. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah peperangan ya jadi kita milih siapa? Milih Allah, Rasulnya, jihad di jalannya atau milih yang lain? Yang mana Allah memberikan tawaran kepada kita di dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kita disuruh milih kita milih delapan perkara ini atau milih Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya. Kita milih bapak-bapak kita, termasuk di dalamnya ibu-ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, harta yang kita usahakan, Kemudian perniagaan yang kita khawatir kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kita ridho, milih mana? Milih lapan ini salah satunya atau milih Allah, milih Rasulnya dan jihad di jalannya. Kalau kita mengutamakan salah satu dari delapan, kata Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sampai saatnya Allah menurunkan menurunkan bencana. Jadi di sini ikhwan wa akhwat rahimakumullah laki-laki pujian kepada sahabat mereka lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih dakwah Islamiah daripada keluarganya sendiri. Dan peserta perang Badar tidak sedikit, tidak tidak tidak sedikit, cukup banyak 313 kurang lebih. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah yang menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ada orang menghancurkan sahabat, maka tujuannya adalah menghancurkan Islam. Mereka lah yang menyampaikan Islam kepada kita. Kalau mereka bukan orang iman nggak mau perang. Taruhannya nyawa, apalagi bunuh saudara, bunuh anak, bunuh family dan yang lainnya. Kemudian sekarang masuk pembahasan yang baru lagi beliau menyebutkan qatlal fariqain yang terbunuh dari kedua belah pihak. Ini hasilnya ya. Ini hasil peperangan. Jadi kalau ada peperangan-peperangan kayak gini Dalam sirah itu perlu kita catat beberapa poin Poin pertama yang kita catat adalah sebabnya Perang badar, sebabnya apa perang badar? Itu penting ya, sebabnya apa? Kemudian setelah sebabnya kita tulis Kapan terjadinya Kapan ya, tanggal, bulan, tahun Kemudian setelah itu Berapa kekuatan kedua belah pihak Kekuatan kaum muslimin berapa Kekuatan kaum kafir berapa Kemudian setelah itu baru bagaimana jalannya cerita peperangan Setelah jalannya cerita peperangan Yang terakhir adalah hasil dari peperangan Hasil dari peperangan yang didapatkan oleh dua belah pihak Di sini Qutila fi hadhil ma'rakati arba'ata asyara rajulan minal muslimin Terbunuh pada peperangan ini 14 laki-laki dari kaum muslimin Sittah minal muhajirin wa tamaniyah minal anfar 6 dari kalangan muhajirin dan 8 dari kalangan anfar Jadi yang terbunuh sebagai syuhada pada peperangan ini adalah 14 laki-laki dari kaum muslimin Dari pihak muslimin Watufinu fi sahati badr wa maqabiruhum la tazalu ma'rufa. Mereka dikuburkan di tanah lapang di Badar dan kuburan mereka sampai sekarang masih dikenal di daerah Badar. Di daerah Badar masih dikenal ya. Tapi tidak disunahkan, tidak disunahkan secara khusus diziarahi. Secara khusus tidak. Adapun kalau makam Uhud secara khusus boleh. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi secara khusus makam Uhud. Sehingga ketika kita di Madinah, maka kita dianjurkan salah satunya ziarah ke makam syuhada Uhud. <clears throat> Jadi ini hasil dari pihak kaum muslimin. Ammal musyrikun, adapun dari kalangan orang-orang musyrik, faqutila minhum sab'un wa usira sab'un. Yang terbunuh dari kalangan mereka 70 dan yang ditawan 70. Jadi kalah telak ya. Orang musyrik kalah telak. Yang terjun yang terbunuh 70, yang ditawan 70. Wa mu'adhamuhum kanu minas sanadid Kebanyakan dari yang terbunuh dan yang ditawan itu adalah tokoh-tokoh para pemuka kafir Quraisy. Jadi ini kekalahan telak Gara-gara kesombongan mereka sekarang oleh Allah ditunjukkan Kamu kalah telak Tokoh-tokohmu, pemuka-pemukamu banyak yang terbunuh dan banyak yang ditawan. Waqad suhibat juthatu arba'in wa ishrina min sanadidihim wa qudifat fi qalibi badr khabitin mukhabbat fi badr fi fi qalibi bi'r khabitin mukhabbatin fi badr dan bangkai-bangkai mereka diseret yaitu berjumlah 24 bangkai tokoh-tokoh kafir Quraisy Lalu dimasukkan ke sebuah sumur yang busuk lagi baunya menyengat di Badar. Jadi di Badar ada sumur nggak terpakai ya, yang baunya busuk menyengat. Mereka para tokoh yang mula-mula sombong sekarang dibuang secara hina bangkai-bangkai mereka. Termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal, tokoh kafir Quraisy. Ini hasilnya. Tadi ada beberapa hal yang perlu dicatat ketika ada peperangan ini. Kalau antum yang pertama apa yang tercatat? Sebab peperangan apa? Jadi sebab peperangan Badar ini apa? Singkat aja. Yang kedua, kapan waktunya? Jadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Kemudian yang ketiga, kekuatan kedua belah pihak. Dari kaum muslimin berapa kekuatannya, orang kafir berapa kekuatannya? Kemudian yang yang keempat, jalan cerita secara global bagaimana jalan ceritanya. Kemudian yang terakhir yang kelima hasil peperangan. Kalau kita untuk dapat tugas, antum tulis minggu depan dikumpulkan. Antum catat aja ya, minggu depan antum hadir di depan juga, antum ceritakan minggu depan. Ya. Siapa namanya antum? Wibowo ya, Al-Ah Wibowo ya. Dicatat secara global aja nggak usah panjang-panjang. Global aja minggu depan ceritakan. Kemudian berikutnya wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Badar thalathata ayyam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Badar selama tiga hari. Tinggal di Badar selama tiga hari. falam sta'adda lirruju'i ja'al qaliba wa qama ala syafatihi. Tatkala beliau telah siap-siap untuk pulang kembali ke Madinah, beliau datang dulu ke Qalib. Apa Qalib tadi itu? Sumur Sumur yang baunya busuk menyengat Tempat membuang bangkai-bangkai tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dan Rasulullah berdiri di hadapan Di hadapan sumur itu Di mulut sumur itu Di mulut sumurnya ya Wanadahum bi asma'ihim wa asma'i abaihim Ya fulan ibn fulan wa ya fulan ibn fulan Dan Rasulullah memanggil mereka dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Orang-orang mati yang dikubur di bangkai-bangkai tadi dipanggil oleh beliau. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa Apakah kamu mau seandainya kamu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar. Apakah kamu mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhanmu adalah benar? Jadi orang mati ditanya ya, "Hei eh, fulan bin fulan, seneng nggak kalau sekiranya kamu dulu taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena kami mendapati janji Allah kepada kami benar." Nah, kalau kamu bagaimana? Janji Allah kepadamu benar nggak? Faqala Umar, lalu berkata kepada beliau sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwaha laha." Wahai Rasulullah, apakah jasad-jasad itu bisa bicara? Kan sudah enggak ada rohnya lagi. Kan itu jasad sudah enggak ada rohnya lagi ya Rasulullah, sudah mati. Apakah bisa bicara? Kenapa kok Anda mengajaknya bicara? Apa mereka bisa jawab nanti? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakin la yujibun." Kata beliau, "Antum tidaklah lebih mendengar atas apa yang aku katakan daripada mereka, tapi mereka enggak bisa jawab." Jadi macamlah mereka itu lebih dengar dari kamu. Cuman kamu enggak bisa, cuman mereka enggak bisa jawab karena mereka sudah mati. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Inilah mungkin potongan yang singkat dari kisah perang Badar. Jadi pada intinya perang Badar ini namanya adalah Yaumul Furqan, perang pembeda antara hak dan batil, antara kekafiran dan keimanan. Dan dalam peperangan ini pula tampak oleh kita betapa jasa-jasa para sahabat. Mereka lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih dakwah Islamiah daripada karib kerabat sendiri Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh kerabat-kerabatnya berada di pihak kafir. Kemudian juga bahwasanya perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 dari bulan Ramadan. Kemudian hasil dari peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menang telak atas orang-orang kafir. Yang terbunuh dari kaum muslimin sebagai syuhada yang mereka hidup berterbangan di di tembolok-tembolok burung hijau di surga. 14 laki-laki, 6 dari kalangan muhajirin dan 8 dari kalangan anfor. Dan mereka dikuburkan di medan Badar. Adapun orang-orang musyrik yang tewas sebagai bangkai yang menjijikkan ada 70 dan yang ditawan ada 70 pula. Kebanyakan adalah para pembesar kafir Quraisy. Dan bangkai 24 tokoh kafir Quraisy itu dibuang di sumur yang busuk lagi baunya menyengat di Badar. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan yang bisa kita ambil dari dari potongan kisah ini bahwa orang mati tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudharat. Kalau toh mereka mendengar ucapan kita, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ini dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Kitab Ar-Ruh. Termasuk ketika kita memberi salam kepada orang mati ya di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atas atau assalamualaikum daraqaumim mukminin. Dan seterusnya. Mereka dengar atau tidak? Kalau Ibnu Qayyim memastikan mereka dengar dan mereka jawab. Karena buat apa kita disuruh salam kalau mereka enggak dengar dan mereka enggak jawab. Tapi alam mereka alam lain dan kita tidak boleh minta-minta kepada mereka. Karena orang mati ibaratnya adalah orang tenggelam. Orang tenggelam tidak bisa nolong orang, justru kita yang nolong orang tenggelam. Atau orang mati itu ibaratnya seperti orang dalam penjara. Dia nggak bisa nolong kita, justru kita yang nolong dia untuk mengeluarkannya dari penjara. Karena syubhat-syubhat kayak gini itu oleh mereka yang senang nyeleweng itu dipegang. Iya kan? Ada yang jelas, yang pasti, ada yang syubhat. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Termasuk ayat Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, yang jelas, yang gamblang, ada yang samar-samar. Orang kalau kepingin lurus yang dipegang adalah yang jelas. Kalau ada samar-samar dibawa kepada yang jelas. Tapi kalau orang memang inginnya nyeleweng, maka yang yang samar-samar dipegang terus. Seperti ini ya, minta-minta kepada orang mati. Banyak ayat, banyak dalil yang melarang kita minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada orang hidup di depan kita bisa nolong kita, kita minta tolong tidak apa-apa. Tolong ini tas saya berat bawakan, boleh. Tapi kalau orang yang gaib nggak ada orang mati nggak boleh menurut syar'i. Nah mereka cari-cari dalil-dalil yang kira-kira masih bisa dibawa bawa, bawa, kayak gini-gini. Lo ini kan berarti orang mati dengar. Orang mati bisa ngomong, bisa mendengar permintaan kita. Bagaimana kalau dia orang soleh? Orang soleh itu kan nggak mati kan, kan hidup di sisi Allah kan. Nah kalau kita minta kepada dia, dia akan lebih dekat kepada Allah. Nanti menyampaikan hajat kita kepada Allah. Maka jawabannya itulah syirik yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang yang berantas itu, itu termasuk tawasul tawasul yang dilarang, yang tidak syar'i. Kemudian yang terakhir di antara kandungan kisah ini Inilah akhir daripada orang-orang yang jahat Akhir daripada orang-orang yang jelek Akhirnya adalah mereka menyesal Di dunia mereka kecewa Di akhirat mereka lebih kecewa lagi Di dunia mereka sumpek Di akhirat mereka diazab Gara-gara jahat, gara-gara jelek Wallahu a'lam bishawab.